Maka pernah dilakukan oleh Nabi SAW mengingat perkara yang penting yang harus beliau sampaikan kepada umatnya, yang harus beliau kabarkan kepada seluruh kaum muslimin, maka beliau sangatlah bersemangat dalam hal ini sehingga beliau berkhutbah semenjak eh, selesai dari salat subuh sampai terbenam matahari dan tidaklah beliau pisahkan atau tidaklah terpisahkan khutbah-khutbah beliau tersebut kecuali dengan salat zuhur dan salat asar. Maka kata Abu Zaid Al-Ansari, fa akhbarana bima kana wa bima huwa kain fa'lamuna ahfaduna. Maka kami bagi umat Islam, bagi orang jil yang memang berakibat buruk bagi Islam dan kaum muslimin. Maka inilah yang terkait dengan ilmu atau pengetahuan mengenai kapan akan terjadi hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala sekali lagi tidak mengabarkan kepada siapapun dari makhluknya dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Maka sekali lagi bagi umat Islam, bagi orang beriman, maka sikap mereka hendaknya waspada, namun kita lihat bagi orang-orang kufar, bagi orang-orang non muslim banyak mereka tidak mengetahui hal ini dan mereka uh, yakni uh, eh, terus menerus membanggakan diri dalam kehidupan ini dan melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dipandang oleh agama maka inilah yang terkait dengan uh, dua uh, golongan yang bertolak belakang itu golongan orang-orang yang beriman uh, dalam mensikapi tanda-tanda kiamat kecil seperti yang kita lihat ya pada sekarang ini dan begitu juga sikap yakni eh, selain dari mereka selain dari eh, orang-orang eh, Islam bagaimana kita lihat bahwa mereka senantiasa mencari kesenangan kesenangan dunia dan seterusnya demikian sehingga mereka lupa dan semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala yang murni ini maka inilah yang terkait dengan ilmu sah maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan akan terjadi hari kiamat Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi telah disyaratkan bahwa hari kiamat sudah dekat. Mengenai hari kiamat tersebut sudah dekat sebagaimana hadis-hadis dan juga ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang e, dekatnya sudah dekatnya hari kiamat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 1, "Iqtaraba tentang kapan akan terjadi berikut haram qamat alaikum sa'atukum ay mautukum mautuhum wa anna al-murad sa'at al-mukhatibin. Maka dijelaskan oleh Aisyah bahwa ada sekelompok orang-orang Arab Badui, ada sekelompok dari orang-orang Arab datang kepada Nabi saw Alaihi Wasallam. Lalu mereka bertanya kepada Nabi tentang kapan akan terjadi hari kiamat. Maka Nabi hanya melihat kepada uh, orang yang paling muda di antara mereka, melihat kepada seorang yang paling muda usianya di antara mereka, maka Nabi katakan kepada mereka, apabila anak muda ini hidup dan tidaklah mendapatkan eh, ini hari tuanya, ya yudriku al-haram qamat maka akan tegaklah kiamat bagi kalian seluruhnya. Yakni kalian akan meninggal, ya seluruhnya kalian akan meninggal satu generasi habis semua meninggal seluruhnya, maka ini terkait dengan as-sa'ah al-wusta istilahnya, yaitu kiamat yang sedang. Kemudian yang ketiga disebut dengan as-sa'ah al-kubra, yaitu terkait dengan dibangkitkannya manusia kelak di zaman e, akhirat atau pada waktu tersebut dibangkitkannya seluruh makhluk, e, seluruh manusia yang telah meninggal untuk dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang dikatakan sebagai al-qiyamah al-kubra, yaitu asa saah al-kubra, kiamat yang besar. Ya, kiamat yang besar. Maka ini kalau ditinjau dari sisi asa saah atau kiamatnya, maka kiamat dibagi menjadi tiga bagian atau tiga macam tadi. Ya, ini kiamat kecil adalah kematian bagi seorang. Kemudian yang kedua kiamat sedang, yaitu kematian bagi satu generasi. Kemudian yang ketiga kiamat besar, yang terjadi pada seluruh makhluk kelak di akhir zaman dan manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para pendengar radio eh, sudah terjadi pada zaman dahulu yaitu dapat direbut dapat direbutnya atau dapat ditaklukkannya Baitul Maqdis oleh umat Islam, direbut oleh umat Islam pertama kali dalam sejarah Islam. Tentunya ini terjadi pada masa pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Pada masa pemerintahan Umar Al-Khattab, maka Baitul Maqdis berada pada tangan umat Islam, berada di bawah kendali umat Islam, pengawasan umat Islam, maka inilah yang pernah terjadi di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Kemudian para pendengar Radio Raja yang dimulai Allah Subhanahu wa taala di antara tanda kiamat kecil lainnya yang telah terjadi pada zaman dahulu adalah istifadatul mal wal istifa ala anis sadaqah wal istighna anis sadaqah. Sekali lagi istifadatul mal wal istighna anis sadaqah yaitu e, melimpahnya harta umat Islam dan tidak ada yang mau menerima sadaqah. Maka hal ini pernah terjadi ya pernah terjadi lebih khusus di zaman e, Umar bin Abdul Aziz di mana Rasulullah SAW telah me, e, mengisyaratkannya dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari kata Nabi SAW la taqumus sa'ah hatta yuktar fikumul mal fayasid hatta yuhim rabbal mal man yakbal man yakbaluhu minhu sadaqah wa yud'a ilaihi rajul fayaqul la arbali fi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan tegak hari kiamat sampai banyak harta di antara kalian yakni umat Islam memiliki harta yang sangat banyak fayasid dan yakni sangat banyak sekali jumlahnya sehingga penjaga uh, harta yakni baitul mal uh, yakni ti, uh, yakni kebingungan karena tidak ada yang menerima, tidak ada yang mau menerima sedekah. Kemudian uh, dipanggillah seorang fayaqul maka orang tersebut mengatakan la arbali aku tidak membutuhkan sedekah, aku tidak memerlukan sedekah. Maka dalam hal ini sekali lagi e, pernah terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz walaupun beliau memerintah Eh, hanya dua tahun, namun pemerintahan beliau adalah pemerintahan yang luar biasa sehingga umat Islam semuanya sejahtera, semuanya mendapatkan eh, apa yang mereka inginkan, apa yang ada di dunia ini mereka dapatkan sehingga tidak memerlukan lagi sedekah. Maka inilah terkait dengan apa yang telah terjadi pada zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala bahwa umat Islam e, banyak memiliki harta yang e, melimpah ya, melimpah harta umat Islam dan tidak ada yang mau menerima sedekah. Kemudian para pendengar radio Raja yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala di antara tanda kiamat kecil lainnya yang eh, disebutkan dalam kitab ini kitab Asyratus Sa'ah adalah zuhur al-fitan, munculnya berbagai macam fitnah-fitnah. Maka eh yakni banyak sudah terjadi pada zaman dahulu berbagai fitnah telah terjadi pada zaman dahulu yakni mulai dari terbunuhnya Utsman bin Affan misalnya atau munculnya kaum Khawarij munculnya kaum Syiah kemudian eh, adanya perbedaan pendapat di antara para sahabat perselisihan pendapat di antara sahabat seperti eh, perbedaan pendapat antara Ali eh, bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan sahabat Nabi yang mulia lainnya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Maka ini pun terkait dengan e, fitnah yang terjadi pada zaman tersebut, maka lahirlah perang Siffin atau yang sebelumnya perang e, Al-Jamal, perang unta atau perang Siffin. Kemudian berbagai fitnah lainnya muncul pada zaman dahulu. Ya, seperti juga e, terkait dengan khalqul Quran, yakni sekelompok orang yang meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk dan bukan firman Allah Subhanahu wa taala maka ini pernah terjadi zaman dahulu. Maka apa yang disebutkan dari zuhur fitan, munculnya berbagai macam fitnah, telah ada pada zaman dahulu. Maka ini semua terkait dengan tanda ya dari tanda-tanda kiamat kecil yang telah terjadi pada zaman dahulu. Kemudian di antara contoh lagi, di antara contoh lainnya dari tanda-tanda kiamat kecil adalah zuhur mudda'i an-nubuwah munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Nabi alaihi bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta yub'ats dajjalun kadzabun qaribun min 30 kulluhum yaz'um annahu Rasulullah." Tidak akan tegak hari kiamat hingga bermunculan dajjalun, yakni orang-orang yang pendusta, para pendusta yang jumlahnya adalah 30 orang atau mendekati 30 dan setiap mereka mengaku diri sebagai utusan Allah, mengaku diri sebagai nabi, mengaku diri sebagai rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini telah kita lihat pada zaman sekarang juga ada pada zaman sekarang dan telah ada pada zaman dahulu orang-orang yang mengaku diri sebagai nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka pada masa Abu Bakar Siddiq, e, yakni Nabi palsu, beserta pengikutnya diperangi oleh umat Islam, diperangi oleh umat Islam. Kemudian juga e, yakni beberapa orang yang mengaku diri sebagai nabi yang sebelumnya pada zaman Abu Bakar sebut eh, seperti Musailam al-Kadzab, kemudian juga di negeri Yaman Asad al-Insi dan orang-orang lainnya yang mengaku diri sebagai nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka diperangi oleh kaum muslimin ketika itu. Maka inilah di antara tanda dari tanda-tanda kiamat kecil yang telah terjadi pada zaman dahulu dan mungkin sebagiannya pada zaman sekarang ini. Kemudian kita lihat pula di antara tanda kiamat kecil lainnya yaitu di antaranya adalah e, tersebarnya perzinahan, ya, tersebarnya perzinahan. Maka ini pun terkait dengan tanda kiamat kecil di samping tersebarnya minuman keras dan juga alat-alat musik, maka ini kita akan jelaskan nanti terkait dengan dalilnya insyaallah taala. Kemudian para pendengar radio Raja yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala di antara tanda kiamat kecil lainnya yang disebutkan dalam kitab Asyaratus Sah ini yaitu diaul amanah yaitu hilangnya amanah hilangnya amanah maka banyak pada zaman sekarang orang-orang yang diberikan amanah namun mereka khianat dalam berbagai hal. Mereka diberikan amanah oleh seorang, apakah pimpinannya atau orang tuanya atau yang lain diberikan amanah, terlebih lebih diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkait dengan keluarga misalnya atau yang lainnya, kemudian mereka menyia-nyiakan amanah tersebut. Maka ini terkait dengan e, tanda dari tanda-tanda kiamat kecil di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, pernah bersabda di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari kata Nabi dari sahabat Abu Hurairah "Jika dhiyatil amanah fantazir sa'ah" apabila amanah telah disia-siakan maka tunggulah e, kiamatnya maka dikatakan oleh sahabat kaifa itu ya Rasulullah bagaimana cara menyia-nyiakan amanah tersebut wahai Rasulullah maka kata Nabi Sallam, "Iza usnidil amr ila ghairi ahli fantazir sa'ah." Apabila segala urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka eh, tunggulah kehancurannya. Eh, yani tunggulah kiamatnya maksudnya, tunggulah kiamatnya. Maka dalam hal ini tentunya kita lihat pada zaman sekarang banyak orang yang eh, tidak amanah. Mereka berkhianat, diberikan amanah lalu berkhianat, maka ini sebetulnya tanda dari atau sifat dari sifat-sifat orang munafik ida ida tumina khan kata Nabi. Apabila diberikan amanah yakni e, berkhianat. Kemudian di antara tanda dari tanda-tanda kiamat kecil lainnya yang kita lihat pada zaman sekarang atau bisa kita buktikan pada zaman sekarang adalah yakni diangkatnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan tersebar kebodohan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis Bukhari, Muslim ya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "Min asyratis sa'ah ayurfa al-ilm wa yathbut al-jahl." Di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu dan menetapnya kebodohan, dan, yakni tersebarnya kebodohan. Maka inilah yang terkait dengan tanda-tanda kiamat kecil, di antara tanda-tanda kiamat kecil. Maka eh, dalam hal ini tentunya timbul pertanyaan di antara jamaah, barangkali ada di antara jamaah yang bertanya-tanya, yakni bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu tersebut? Kalau tersebarnya kebodohan jelas pada zaman sekarang banyak umat Islam yang tidak paham agamanya, maka tersebarlah kebodohan di antara mereka, maka terkait dengan diangkatnya ilmu itu bagaimana caranya? Maka dalam hal ini jelaskan Rasulullah SAW dalam hadis lain seperti dalam hadis Bukhari misalnya Nabi bersabda, "Inna Allah la yakbitul ilma intiza'an yakbi intiza'an yatazi'u min al-ibad, walakin yakbitul ilma biqabdi al-ulama." حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ fa afta bi wari ilmi fa dallu wa وأضلوا kata Nabi Sallam yakni sungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu itu begitu saja namun cara Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama yakni mewafatkan ahli-ahlinya ahli-ahli ilmu dalam hal ini. Eh, sehingga jika tidak ada seorang pun yang alim di dunia, maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin mereka. Lalu para pemimpin ditanya, maka mereka berjawab tanpa menjawab tanpa dasar ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Maka inilah yang disebut oleh Rasulullah yakni diangkatnya ilmu yaitu dengan cara diwafatkan e, diwafatkannya para ulama diwafatkannya ahli-ahli ilmu dalam hal ini, maka ini pun eh, dalam hal ini terkait dengan diangkatnya ilmu atau diangkatnya atau diwafatkannya para ulama merupakan musibah besar bagi umat Islam. Baik. Kemudian para pendengar radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakni seperti yang tadi saya syaratkan bahwa di antara tanda-tanda kiamat kecil lainnya adalah tersebarnya perzinahan, tersebarnya yakni riba, kemudian tersebarnya eh, alat-alat e, musik misalnya, maka hal ini telah disinyalir oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam layakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif akan ada kelak di umat pada umatku akan ada kelak di antara umatku sekelompok manusia yang menghalalkan menghalalkan perzinahan menghalalkan sutra yakni sutra bagi kaum laki-lakinya kemudian menghalalkan minuman keras dan menghalalkan al-ma'azif yakni alat-alat musik maka ini terkait dengan keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang bakal terjadi kelak dan pada zaman sekarang yakni kabar-kabar dari Nabi seperti ini telah terbukti banyak di antara e, orang khususnya di antara kaum muslimin di mana mereka gemar melakukan eh, hal-hal e, -hal yang haram yang tadi telah disebutkan atau menghalalkan paling tidak menghalalkan hal-hal yang haram yang tadi telah dijelaskan maka ini terkait dengan tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian kita berikan lagi di antara tanda-tanda kiamat kecil lainnya yaitu e, banyak orang pada zaman sekarang yakni eh, membangun masjid, membangun masjid, membangun tempat ibadah dan mereka berbangga-bangga dengan masjid tersebut. Maka hal ini ter, e, terjadi pada zaman sekarang. Kita lihat pada zaman sekarang banyak orang membangun masjid lalu berbangga-bangga dengan masjid yang mereka bangun. Namun setelah dibangun tidak ada kegiatan yang e, dipandang baik oleh agama, tidak ada yakni kegiatan atau aktivitas yang dipandang benar oleh agama, maka mulai dari pembangunan masjid tersebut mereka mengganggu manusia sebetulnya. Jadi kita lihat sebagian orang, sebagian umat Islam ketika akan membangun masjid, mereka letakkan drum-drum di tengah jalan sehingga mereka mengganggu yakni para pengguna jalan dan kita ketahui bahwa yang menggunakan jalan bukanlah orang-orang Islam saja, maka di antara mereka adalah orang-orang non-Muslim. Maka dengan demikian citra Islam akan rusak dengan e, kelakuan sebagian kaum Muslimin, yakni di mana orang-orang non-Muslim melihat eh, perbuatan sebagian kaum Muslimin yang meletakkan drum-drum di tengah-tengah jalan merintangi yakni orang-orang yang sedang menggunakan jalan tersebut dan di antara mereka adalah orang-orang non muslim sehingga mereka mengatakan ya yakni lihatlah e, umat Islam demikian mereka menzalimi orang lain mereka mengganggu jalan orang dan lain sebagainya maka e, inilah yang terkait dengan e, perbuatan sebagian orang yang dapat men, e, mencoreng nama baik Islam merusak citra Islam maka sebetulnya agama Islam tidaklah mengajarkan hal yang demikian kemudian yakni selesai mereka membangun lebih-lebih lagi ketika mereka selesai membangun bahwa mereka jelas-jelas tidak e, menghidupkan masjid tersebut dengan acara-acara yang benar, dengan kegiatan-kegiatan yang benar yang dipandang oleh agama. Namun apa yang mereka lakukan jelas jauh dari contoh Rasul, contoh dari agama ini. Maka inilah yang kita sesalkan dalam hal ini, yakni mereka berbangga dan berlomba-lomba membangun masjid, namun tidak ada kegiatan yang e, benar, kegiatan yang dibenarkan oleh agama Islam. Kemudian para pendengar radio Roja yang dimukakan Allah Subhanahu wa taala, yakni kita tutup e, kajian ini di pagi hari ini terkait dengan dua tanda yang tadi di awal pembahasan telah disyaratkan dalam hadis Jibril. Dalam hadis Jibril riwayat Imam Muslim ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi yang mulia Shallallahu alaihi wasallam yakni kabarkanlah kepadaku di antara tanda-tanda kiamat tersebut. Maka Nabi menyebutkan dua tanda saja di sini yaitu antali dal amatu rabbataha wa al hufata al urat al ala ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Yani kelak akan ada budak wanita melahirkan majikannya dan juga kelak akan ada orang-orang yang tadinya miskin kemudian berlomba-lomba membangun bangunan yang menjulang tinggi. Maka terkait dengan Sabda Nabi pertama, antali dal amat rabbataha bahwa budak wanita melahirkan majikannya maka di antara ulama ada yang menafsirkan bahwa kelak ya bahwa kelak akan ada anak yang durhaka kepada orang tuanya bahwa si anak memposisikan dirinya bagikan majikan ia bisa bentak orang tuanya ia bisa hardik orang tuanya ia bisa pukul orang tuanya bahkan wali ia pun bisa membunuh orang tuanya maka inilah yang terjadi pada zaman sekarang fenomena di tengah masyarakat sebagian e, kita lihat ya ini sebagian anak kita lihat telah durhaka kepada orang tuanya wal billah maka ini terkait dengan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan telah terbukti pada zaman sekarang ini. Kemudian juga yakni sabda Nabi yang kedua terkait dengan tanda kiamat yang beliau jelaskan yaitu bahwa ada, akan ada orang-orang yang tadinya miskin, orang-orang yang tadinya fakir, tidak punya apa-apa, tidak yakni e, beralas kaki, tidak berpakaian, e, kemudian mengembalakan hewan ternak. Maka inilah keadaan orang-orang miskin yang dahulunya miskin. Kemudian Allah lapangkan rezeki bagi mereka, lalu mereka membangun bangunan yang menjulang tinggi. Maka ini pun bisa kita lihat pada zaman sekarang, di, di mana e, yakni sebagian orang-orang konglomerat pada zaman sekarang ini yang dahulunya mereka adalah orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang tidak punya, kemudian Allah lapangkan rezeki mereka dan mereka pada zaman sekarang berlomba-lomba di dalam membangun bangunan yang menjulang tinggi. Baiklah para pendengar di Raja yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, inilah eh, yakni sebagian contoh-contoh dari tanda-tanda kiamat kecil, apakah yang telah terjadi pada zaman dahulu atau yang sedang terjadi pada zaman sekarang ini yang bisa saya jelaskan pada pagi hari ini dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya terkait uh, dengan tanda-tanda kiamat kecil insya Allah taala dan saya kembalikan kepada pembawa acara di studio Hoja silakan. Tapi demikian ikhwatal Islam azan Allah iyakum sesi materi dari pembahasan tanda-tanda hari kiamat yang disampaikan oleh Ustaz Arman bin Amri Arsi Hafizullah Ta'ala Dan eh, kembali kita akan membuka sesi tanya jawab Kita buka untuk yang pertama di line telepon Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan langsung ke pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Eh, ini ada ada seorang teman ya dia ber, apa bercerita katanya anaknya itu udah tiga kali mati suri begitu meninggal terus dia dibang, apa bangkit lagi karena katanya kalau ada tekanan tiba-tiba dia shock terus meninggal itu ibu itu yakin katanya uh, itu benar dinyatakan sama dokter udah nggak ada udah meninggal ya. itu apa ada ustaz secara Islam ini? Nah, nah udah itu aja. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ketahui dalam hal ini terkait dengan kematian bahwa apabila seorang telah menemui ajalnya, terakhir kehidupannya, maka tentunya tidak akan hidup lagi. Dia tidak akan hidup lagi dan tinggal menunggu yakni ad akhirah, tinggal menunggu e, negeri akhirat di mana ia sementara ditempatkan di alam kuburnya atau di alam barzahnya, kemudian akan dipindahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu di ad akhirah, yakni negeri akhirat. Maka orang yang sudah meninggal dalam pandangan Islam tentu tidak akan hidup lagi. Orang yang, yang, yang, dinyatakan jelas-jelas sudah meninggal tidak akan hidup lagi, maka tidak ada istilah mati suri dalam yakni pandangan Islam. Wallahu alam. Nah. Maka barangkali e, orang tersebut memang belumlah meninggal lalu dipandang meninggal oleh sebagian orang kemudian hidup kembali hmm. lalu dinyatakan sebagai mati suri. Allah ya. alam. Nah, kita angkat kembali masih di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu uh, dengan itu umur Razan. Assalamualaikum Ustadz. Yang mau saya tanyakan, apakah kita sebagai umat muslim bisa mengulur waktu kapan datangnya kiamat kecil itu terjadi hmm. dengan cara selalu berada di jalan Allah atau berada tidaknya kita di jalan Allah kiamat kecil itu akan tetap terjadi di waktu hmm. yang Allah sudah tentukan Ustaz. Ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, yang pertama terkait dengan pengetahuan eh, mengenai kapan terjadi hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, tidak ada yang tidak ada makhluknya yang mengetahui baik malaikat, para nabi atau yang lainnya. Kemudian yang kedua bahwa e, kiamat tersebut telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan akan terjadi, yakni tahun berapa, bulan apa, hari apa dan sebagainya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua telah ditakdirkan, semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan dari mulai penciptaan langit-langit dan bumi sampai kelak akan terjadi hari kiamat, sampai kelak manusia akan masuk surga atau neraka, atau sebelumnya dikumpulkan di padang mahsyar dan seterusnya sampai mereka masuk surga masuk neraka, semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala perkara waktunya. Ya, mengenai waktunya telah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Eh, namun tidak dikabarkan oleh Allah kepada seorang pun dari makhluknya dan ini hikmahnya sangatlah besar. Ya, ini diantaranya adalah agar yakni menguji manusia siapa di antara mereka yang e, benar-benar beriman kepada Allah tentunya akan segera bertaubat dan siapa yang tidak beriman kepada Allah tentunya sulit mereka untuk bertaubat kepada Allah sedangkan dan matinya dalam keadaan demikian waliyazubillah kemudian di antara hikmah lainnya adalah yakni agar manusia e, bisa menikmati hidup ini tidak yakni apa namanya terus dalam keadaan yang gelisah dalam keadaan yang e, takut dan demikian karena kalau sudah ditentukan kapan terjadi hari kiamat barangkali di antara manusia ada yang sangat gelisah hidupnya atau bahkan sebaliknya di antara mereka ada yang meremehkan ada yang sangat merem, ada yang meremehkan dalam hal ini maka e, tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala e, tentang kapan terjadinya namun semuanya itu sudah ditentukan sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala namun ilmunya ada di sisi Allah Azza wa Jalla Nah. Itu kaitannya dengan uh, terjadinya kiamat. Adapun dengan tanda-tandanya sama juga tadi ya, berlaku ketetapan tersebut. Iya, tentunya hmm. ketetapan hmm. tersebut berlaku nah. bagi tanda-tanda kiamat, yakni misalnya terkait dengan uh, eh, wafatnya Rasul. Kan Allah sudah menentukan kapan yeah. Nabi wafat yeah. atau kapan Baitul Maqdis direbut oleh umat Islam. Semua yeah. telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Nah. Atau kapan dibunuhnya Utsman, terbunuhnya Utsman atau kapan terjadinya perang Siffin dan lain sebagainya. Yeah. Semuanya telah ada di sisi Allah Subhanahu nah. sampai nanti kapan misalnya keluar uh, diturunkannya Nabi Isa uh, dari langit ke dunia atau munculnya Imam, Imam Mahdi versi Ahlus Sunnah iya. ya hmm. atau misalnya lagi apa e, Dajjal dikeluarkan oleh Allah Dajjal atau keluar dari Ya'juj dan Ma'juj sampai e, apa namanya eh, terbitnya matahari dari arah barat misalnya iya. sampai munculnya binatang-binatang melata yang dapat berbicara berdiskusi dengan manusia dan seterusnya demikian semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang Maha tahu dalam hal ini. Allahu a'lam. Nah. Masih di line telepon kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon dikecilkan radio monitornya Pak. Dikecilkan eh, ada feedback. Silakan dari mana? Dari Budi Bekasi. Silakan Pak Budi. Masalah yang perang itu Pak Ustadz mau nanya nih permasalahannya ya. apa ya? Iya. Gitu aja. Assalamualaikum. Baik. Ya, Salam. Ini terkait Salam. dengan hmm. uh, eh, persisihan di antara sahabat, Ya ini istihadnya eh, sahabat-sahabat Nabi yaitu antara uh, pihak Ali bin Abi Talib dengan pihaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka e, permasalahannya adalah pokok permasalahannya adalah terkait dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Maka ketika terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, maka Khalifah selanjutnya itu Ali bin Abi Thalib memandang agar situasi dalam negeri hendaknya baik terlebih dahulu ya baru setelah itu dicari siapa yang membunuh Utsman bin Affan dan akan dikisah. Ini pandangan siapa? Pandangan Ali bin Abi Thalib sebagai seorang khalifah. Kemudian pandangan Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan keluarga dekat dari Utsman bin Affan memiliki pandangan yang berbeda. Ia memandang bahwa e, segera harus dicari eh, orang-orang e, yang membunuh Utsman bin Affan, segera dikisos mereka. Maka inilah terkait dengan pandangan Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka tentunya masing-masing berijtihad masing-masing benar dalam berijtihad, namun pandangan Ali tentunya lebih kuat dalam hal ini karena kedudukan beliau sebagai khalifah dan beliau memandang bahwa urusan dalam negeri harus segera e, dituntaskan, ya keadaan haruslah segera kondusif, baru setelah itu dicari siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Ya, kemudian setelah itu e, bertemulah dua pasukan besar, pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Maka dalam hal ini para provokator memainkan peranannya yaitu orang-orang munafik ya orang-orang munafik dari uh, yakni uh, pihak provokator memainkan uh, peranannya yakni sebagian mereka menyusup kepada pasukan Ali dan sebagian mereka menyusup kepada pasukan Muawiyah lalu mereka sudah sepakat untuk mengacaukan dua pasukan umat Islam yang besar ini maka di antara mereka ada yang memulai uh, yakni melemparkan panah dan lain sebagainya maka uh, tidak bisa dihindari tidak bisa dihindari peperangan tersebut maka terjadilah perang sifin maka sebenarnya kedua belah pihak yakni baik pihak Ali maupun pihak Muawiyah tidak menginginkan peperangan tidak menginginkan peperangan namun karena ada pihak ketiga yaitu para, para provokator yakni dari orang-orang munafik dan yang semisalnya maka mereka mereka lah yang menyulut yakni api peperangan antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah dan mereka berdua masing-masing berlepas diri dari peperangan yang terjadi pada zaman itu memang tidak bisa terelakkan lagi dan inilah kejadian yang sebenarnya eh, yang dijelaskan oleh para ulama kita ulama ahlu sunnah wal jamaah maka dalam hal ini tidak boleh yakni menikam salah satu di antara keduanya tidak boleh menjelek-jelekan salah satu di antara keduanya karena kedua-duanya merupakan sahabat-sahabat Nabi yang mulia, sahabat Nabi yang mulia, yakni kedua-duanya merupakan juru tulis Nabi Muhammad SAW, sekretarisnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, Ali bin Abi Thalib sebagai menantu Rasulullah SAW, sedangkan Muawiyah sebagai iparnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh dihinakan kedua-duanya. Maka saya katakan dari pandangan ulama yang Eh, pertengahan dalam hal ini bahwa kedua-duanya benar, ijtihad kedua-duanya benar, namun ijtihadnya Ali lebih kuat dalam hal ini. Wallahu a'lam. Tapi sebelum kita angkat dari penelpon berikutnya dari pesan singkat kita angkat dari Umi Tio. Ustaz tadi dijelaskan di hadis yang antum sebutkan bahwasanya seorang budak melahirkan majikannya. Apa yang dimaksud dari e, pernyataan ini, Ustaz? Iya, tadi telah saya jelaskan bahwa seorang budak melahirkan majikannya di antara ulama ada yang menafsirkan bahwa kelak akan ada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Si anak memposisikan diri bagaikan majikan. Di mana kalau kita lihat seorang majikan bisa menghardik budaknya, bisa menghardik eh, apa? Eh, mencela budaknya, bisa memukul budaknya, bahkan membunuh budaknya. Maka inilah yang kita lihat ada fenomena di tengah masyarakat yang kita lihat bahwa sebagian anak demikian kepada orang tuanya sikapnya tidak benar ya e, tidak menunjukkan baktinya kepada orang tua maka di antara mereka ya, mencaci mencela orang tuanya e, menghardik orang tuanya memukul orang tuanya bahkan membunuh orang tuanya yakni si anak bagaikan majikan dan orang tua bagaikan budaknya sendiri hmm. maka inilah yang dikatakan antalida al amatu rabbataha bahwa budak wanita akan melahirkan majikannya. Nah. Allah Allah Kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak dari mana? Ya, Pak Ustaz dari uh, Abu Muhammad nih di Sudirman. Silakan. Ya, uh, eh, Ustaz mau, saya mau tanya kalau kadang-kadang eh, kalau saya uh, kalau saya membaca uh, buku atau mendapatkan uh, kajian dari Ustadz itu kadang-kadang ada perbedaan antara ulama. Baik, eh, mungkin per, ulama berpendapat demikian, ulama BIB pendapat demikian. Lalu kita sebagai uh, orang awam uh, bagaimana cara kita hmm. uh, mengambil pendapat yang mana yang kita pegang? Ya, sikapnya nah, bagaimana ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Terkait dengan sikap orang awam, sikap kebanyakan umat Islam mengenai perbedaan pendapat antara para ulama, maka tentunya pertama orang awam tidak mungkin berdiri sendiri dalam beragama. Ya, dalam artian orang awam tidak mungkin berdiri sendiri dalam mengambil dalil karena ia tidak bisa memilah memilih dalil yang benar, dalil yang sahih, yang kuat atau yang sebagainya atau mencarinya demikian. Kemudian yang kedua dalam hal ini tentu sebagian ahli ilmu memandang seperti pandangan Syekh Utsaimin beliau memandang bahwa orang awam boleh taklid sementara. Nah, taklid sementara kepada seorang alim yang ia eh, pandang yang ia percayai dalam hal ini tidak boleh selamanya ia bertaklid jika ada pendapat yang lebih kuat ya lebih kuat dari pendapat lamanya maka ia harus tinggalkan pendapat lamanya e, berpindah kepada pendapat e, baru tersebut yang lebih kuat dengan dalil yang jelas yang sorry yang kuat begitu maka inilah yang terkait dengan sikap orang awam dalam hal ini kemudian yang berikutnya bahwa kita harus menghormati kita harus menghormati menghargai pendapat-pendapat para ahli ilmu karena pada dasarnya mereka berselisih bukan dengan hawa nafsu mereka mereka berbeda seperti itu bukan dengan e, hawa nafsu mereka melainkan yakni eh, faktor-faktor yang telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah e, maka di antara faktor perbedaan pendapat di antara para ulama adalah pertama boleh jadi ulama A e, belum mendapatkan ilmunya namun ulama B sudah mendapatkan ilmunya atau boleh jadi satu hadisnya namun berbeda pandangan dalam menafsirkannya atau ulama A mensahikan dalil atau hadis, namun ulama B tidak mensahihkannya dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya. Maka kita sebagai orang awam hendaknya menghormati perbedaan tersebut dan tidak mencela satu dengan yang lain. Namun dalam hal ini terus berusaha kita uh, mempelajarinya sehingga kita bisa melihat mana pendapat yang lebih kuat dalam eh, masalah-masalah uh, yang kita hadapi. Allah a'lam. Nah, masih ada waktu sedia kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, dari mana? Hmm. Saya mau tanya Pak Ustaz. Ya. Saya mau tanya ini mengenai perbudakan di ini ya di dunia Islam ini. E, mengapa Islam membiarkan perbudakan dan tidak memerintahkan penghapusan perbudakan itu? hmm Tapi hanya anjuran dengan pahala besar bagi orang-orang yang membebaskan atau memerdekakan budak. Apa mm-hmm. hikmat dibalik itu, Ustaz? Terima kasih. Yeah. Jazakallah. Ah, iya, sebetulnya terkait pertama terkait dengan perbudakan atau makna budak, maka harus kita pahami bahwa makna budak adalah yakni tawanan perang umat Islam. Mereka adalah tawanan-tawanan perang umat Islam. Mereka menjadi budaknya umat Islam. Mereka dikatakan budak karena pertama mereka memperbudak dirinya sendiri karena beribadah kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, tentunya mereka dihinakan di hadapan umat Islam, ya menjadi tawanan perang dari umat Islam dan budak tersebut dikatakan oleh sebagian ahli ilmu bisa diperjualbelikan, bisa dihadiahkan, bisa diwariskan dan lain sebagainya. Makanya terkait dengan makna budak. Kemudian yang kedua, tentunya dalam agama Islam ini banyak hal-hal atau cara-cara yang dapat memerdekakan budak. Dapat banyak sekali kita lihat yakni sebagian kafarat atau penebus dari perbuatan ini, perbuatan itu di antara kafarat adalah memerdekakan budak misalnya atau jika budak tersebut masuk kepada agama Islam, tentu otomatis dia akan e, merdeka atau juga ketika majikannya meninggal, otomatis dia merdeka misalnya. Dan berbagai cara banyak sekali dalam agama Islam ini e, untuk memerdekakan budak, untuk memerdekakan budak. Bahkan di antara istri Nabi juga ada yang asalnya budak seperti Safiyah binti Huyai al-Akhtab. Itu adalah seorang wanita Yahudi menjadi tawanan perang umat Islam dan Eh, menjadi budaknya Nabi Sallam kemudian Nabi tawarkan Islam kepadanya dan ia tertarik kemudian beliau e, merdekakan Sofia dan kemerdekaannya itu sebagai mahar bagi Sofia kemudian dinikahi oleh Rasulullah Sallam maka ini terkait dengan masalah budak jadi sekali lagi Islam memperlakukan budak dengan baik Islam tidak semena-mena terhadap budak bukan seperti orang-orang non Muslim menyiksa budak menggolimi budak atau yang semisalnya terkait dengan budak ini maka inilah yang kita lihat perbedaan antara sikap Islam terhadap budak dengan non muslim terhadap budak. Maka saya katakan bahwa selama hukum jihad masih ada dalam agama ini, maka tentunya masih ada yakni peluang-peluang mendapatkan budak dalam kehidupan ini insya Allah taala. Terakhir yang saya ketahui bahwa Raja Faisal mungkin sekitar tahun 70-an ya, yeah. Raja Faisal eh, Raja Arab Saudi itu pernah yakni memerintahkan rakyatnya untuk memerdekakan budak jika ada di tangan mereka kalau tidak mereka merdekakan maka kerajaan yang akan membeli budak tersebut dan hmm. memerdekakan mereka. Maka inilah yang terkait dengan masalah budak dalam agama Islam. Hmm. Tentunya sekali lagi Islam memandang baik dan tentunya sikap Islam adalah sangat baik terhadap budak ya. Baik, saya kira hmm. inilah pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah, uh, saya cukupkan sampai di sini hmm. terkait dengan masalah tanda-tanda kiamat. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillah alamin.